hukum tiga ini tidak ada main-main. Seriusnya jadi serius, main-mainnya jadi serius. Apa itu? Satu nikah, dua taat, yang ketiga adalah yang maksudnya ya Allah que kalau dia atau kurang? Disebut sama Mas kawin tidak bisa gugur dengan apapun. Meskipun mati. Baru apa? para ulama mengatakan disebutkan yustahab disunnahkan ada menaksi al-asr di darohin wa ada ziyada ala khamsini an dirham jangan kurang dari satu dirham jangan lebih dari 500 Canada Wow. tidak nah kemudian Nabi tunduk si wanita ini menunjukkan dalam hati itu menundukkan kepalanya karena malu menundukkan kepalanya tadi Allah aku hafal surat ini, surat ini, surat ini. Biar Nabi bilang, Zawat suka, iyalah bima mahal. Aku kawinkan engkau dengan dia, dengan maaf kau ajari dia dengan Al-Quran yang hafal. Dengan mengajari Al-Quran yang dia hafal. Maka ini diambil hadis dari sini bahwa boleh jelas. Dan ini juga disebutkan salah satu dalil